telah disebutkan juga kisah annama baina musmisra'aini min masari'il jannati antara gawangan gawang pintu ada gawang-gawang bola ada pintu surga itu antara gawang dengan gawang surga ini masirat masirat arba'ina aman perjalanan 40 tahun pintunya tu luas sekali Masya Allah apakah tidak ingin kita ke situ Surga kayak begitu, dalamnya itu per 70 tahun baru kecebur ke dalam, baru masuknya. Sementara surga itu di antara misra'aihi, antara pintu dengan pintu, pintunya gawangan pintu ini lain bukan dengan satu pintu ke pintu yang lain bukan antara pintu ini pintunya ini kebukanya antara ujung-ujung gawang kiri kanannya itu adalah 40 tahun walayatiyanna dan sungguh akan benar-benar datang alaiha ke pintu tersebut, ke surga tersebut yaumun pada suatu hari dan semoga kita bersama mereka wa kadidun padat Alhamdulillah banyak insyaAllah semoga kita masuk bagiannya tadi katakan neraka penuh surga ternyata yang masuk pintu berbondong-bondong minaz ziham penuh